Saya sudah lama menikah, tapi belum dikaruniai anak. Ketika saya bertanya pada seseorang, katanya untuk mempercepat kehamilan istri saya dianjurkan untuk mencari kelapa muda di jalur pantura. <laughs> kelapa muda tersebut harus menghadap ke timur dan harus dipetik secara langsung. Juga tidak boleh jatuh ke tanah serta tidak boleh dilantahi dan ketika membukanya harus di depan istri saya dan harus segera diminum. Ini masih kurang ini. Bukanya tidak boleh pakai alat. Iya, <laughs> syaratnya biar sempurna kan? Iya. Pertanyaan saya apakah jika saya melakukannya termasuk syirik? Iya, termasuk kesyirikan. Jangankan melakukannya, meyakini saja ucapan seperti ini sudah ucapan uh, keyakinan kesyirikan. Nah, ini tadi yang kita katakan sebagai bentuk-bentuk pamali, bentuk tatayur, Iya. Tidak ada hubungan sebab akibatnya. Apa hubungannya kelapa dengan apa namanya? Orang orang hamil, kelapa muda lagi. Ah, bukankah wanita hamil dilarang minum kelapa muda ya awal-awal apa namanya? Awal-awal kehamilannya. Ya kan begitu. Ya, tidak ah. pokoknya semua sebab yes. Iya, sini kan akibatnya akibat yang ingin eh, yang ingin didapatkan adalah anak. Nah, semua sebab untuk mencapai datangnya anak ini tidak syar'i dan tidak kauni itu tatayur tidak boleh ditempuh sebab seperti itu syirik ya sebab syar'i sebab sebab syar'i jelas ya tidak sesuai dengan syariat sebab kauni artinya apa tidak ada hubungan sebab akibat yang terbukti secara klinis ya. kapan tidak ada hubungan sebab akibatnya dalam hal ini masalah klinis ya masalah anak ya. maka tidak boleh menjadikan hal itu sebagai sebab itu kesyirikan Ya. Maka hendaknya saudara di sini ya, bukan hanya meninggalkan atau membatalkan ya, niat untuk mengamalkan hal tersebut tapi juga tidak boleh mempercayainya. Karena mempercayai pamali sudah merupakan bentuk kesyirikan. Sudah merupakan bentuk kesyirikan.